Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ya'tihil batil min bayni yadaihi wala min khalfih. Tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran Karim. Baik dari hadapan maupun dari belakangnya. Sebab Al-Quranul Karim merupakan kitabullah. Allah. yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman dalam kehidupannya. Sebagai pembimbingnya yang mengarahkannya pada kebenaran Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah mengingkari janjinya bahwa seorang yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pembimbingnya maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirah. Dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan tersesat Dan dia tidak akan sengsara. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Mufassir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس sebaik-baik penafsir Al-Quranul Karim adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau mengatakan Takaffal Allah azza wa تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan bagi seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya. Maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat ini tentang hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah yang memasukkan mereka ke dalam surganya dan menjauhkan mereka dari siksaannya هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi. Maka Al-Quranul Karim adalah hidayah. Al-Quranul Karim adalah cahaya dalam kegelapan. Cahaya dalam hati seorang hamba. Apakah memungkinkan bagi seorang hamba bisa berjalan di tempat yang gelap tanpa cahaya tersebut? Tentu dia tidak akan mampu berjalan di jalan yang benar. Maka Al-Quranul Karim ini merupakan nur yang akan menerangi hati-hati manusia yang menjadikannya sebagai hidayah الله سبحانه وتعالى taala وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم demikianlah Kami telah mewahyukan kepadamu ruh. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Quranul Karim sebagai ruh. Seperti halnya jasad yang terdapat padanya ruh yang dengannya dia hidup yang dengan ruh tersebut dia mampu beraktivitas dia mampu berjalan di muka bumi. Yang apabila ruh itu dipisahkan dari jasadnya, maka dia akan mati. Maka demikian pula Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai ruh. Bayangkan apabila ruh itu hilang dalam hati seorang hamba maka dia menjadi bangkai yang berjalan di muka bumi. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perkara kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman. Dan kami menjadikannya sebagai nur. Sebagai cahaya yang dengannya kami membimbing siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Qur'anul Karim dengan penyebutan ruh dan nur yang memberi kehidupan yang memberi cahaya dalam kegelapan yang mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah mempelajari Al-Qur'anul Karim mempelajari cara membacanya mempelajari maknanya, kandungannya, mentadaburinya merupakan amalan yang terbaik yang diamalkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kedudukan khusus kepada mereka sebagai ahlullah wa khassatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Uthman ibn Affan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda khairukum man ta'allama al quran wa 'allamah Orang yang terbaik dari kalian Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik dari kalian adalah yang belajar ilmu kedokteran hingga menjadi dokter. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari ilmu-ilmu mesin, teknik, sehingga dia menjadi seorang insinyur. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang terbaik dari kalian yang mempelajari ilmu penerbangan sehingga dia menjadi pilot. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan orang terbaik dari kalian adalah yang mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta sehingga dia menjadi orang terkaya. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik dari kalian adalah mengejar kedudukan agar kemudian dia bisa menjadi seorang pemimpin negara Semua itu tidak dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Subhanallah mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim merupakan yang terbaik. Itulah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari Al-Quran tidak membutuhkan biaya yang banyak. Bahkan di sebagian tempat seorang menuntut ilmu Al-Quranul Karim gratis dalam majelis-majelis ilmu. Namun sangat sedikit yang dirahmati Allah. Yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia telah berlomba-lomba. Untuk mengumpulkan dunia mereka. Berlomba-lomba mengumpulkan harta berlomba-lomba mengejar jabatan dan kedudukan dalam keadaan apa yang mereka cari bukanlah yang terbaik bukanlah yang terbaik ma'asyiral ikhwa rahimakumullah seorang hidup di dunia lalu kemudian dia berusaha mengejar karirnya sehingga dia mendapatkan gelar S1, S2, S3 punya kerja terpandang di hadapan masyarakatnya dengan dunianya ini bukanlah jalan yang terbaik jalan yang terbaik bagi siapa yang yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu Yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Inna lillahi ahlina minan nas Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga dari manusia. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran. Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran Al Karim. Dan mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran Al Karim. Mereka adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang khusus Mereka inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah apabila kita telah meyakini apa yang disabdakan oleh nabi kita Nabiul Huda Rasulul Huda sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya kita bersemangat untuk menghidupkan Al-Quranul Karim di dalam hati-hati kita dengan membacanya mempelajari kandungannya memahami makna dan burinya, lalu kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita Ahlus Sunnah mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk menyibukkan diri mereka dengan Al-Quranul Karim. Menjadikan dan menghabiskan waktu-waktu mereka bersama dengan Al-Quranul Karim. Telah diriwayatkan dari sebagian para ulama us-salaf Dan ada yang menisbatkan kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hati-hati kita ini bersih, maka tidak akan merasa puas dari firman-firman Allah dari kalam Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Qur'anul Karim dengan mempelajari cara membaca yang benar mempelajari tajwid makharijul huruf sifatul huruf hingga kemudian dia lancar membaca Al-Qur'anul Karim Lalu kemudian dia berusaha untuk menghafalnya. Mempelajari makna dan kandungannya. Dan bersemangat untuk mengamalkan kandungan yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Wallahi ini merupakan keutamaan. Namun banyak dari manusia mereka lalai dari keutamaan ini. Mereka sibuk dengan berbagai urusan dunia. Mereka sibuk dengan berbagai pembicaraan-pembicaraan yang tidak mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka bermajelis yang dibicarakan urusan dunia, yang dibahas permasalahan bisnis, yang dibahas bagaimana cara yang mengembangkan perekonomian dunia, dunia dan dunia. Kapan kita menyempatkan waktu kita bersama Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Allah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai orang-orang khususnya Allah Azza wa Jal sebagai orang-orang yang terbaik mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya maka wajib bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sempatkan waktu kita dalam sehari menyibukkan diri bersama dengan Al-Quranul Karim di siang hari dan di malam hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la hasada illa fi ithnatain rajulun ataahu Allahu al-Qur'an فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار tidak ada hasad kecuali dalam dua hal yang dimaksud hasad di sini adalah ghibtah Ketika dia melihat sebuah kenikmatan yang dimiliki orang lain, maka dia pun berkeinginan untuk mendapatkan kenikmatan itu tanpa mengharapkan kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Yang disebut ghibtah. Tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Dia bisa membacanya, memahami maknanya dan mengamalkannya sehingga dia senantiasa beramal dengan Al-Qur'anul Karim, membacanya siang dan malam dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta lalu kemudian dia menginfakkan harta tersebut di siang hari dan di malam hari maka Al-Qur'anul Karim seorang yang memilikinya merupakan satu kemuliaan oleh karenanya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah Pelajarilah Al-Quranul Karim. Masih banyak di antara ikhwan yang tidak pandai membaca Al-Quranul Karim. Tidak mempelajari hukum-hukumnya. Sementara dalam urusan dunia, dia masih condong kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران Seorang yang membaca Al-Quranul Karim. Dan dia mahir membaca Al-Quranul Karim. Maka dia akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan seorang yang membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan dia masih terbata-bata. Tertatih-tatih dalam keadaan dia kesulitan membaca Al-Quran Al Karim, namun dia tetap melawan kesulitan itu. maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran Al-Kirim dan pahalanya dalam memerangi kesulitan yang dia hadapi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر صلى الله عليه وعلى wa وسلم wasallam perumpamaan seorang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Mukmin senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Permisalannya seperti buah utrujah, Buah al utrujah Ciri-ciri buah utrujah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baunya harum. seorang belum menyentuhnya dari kejauhan dia sudah mencium baunya. Ketika dia memakannya, maka dia merasakan kenikmatan karena enaknya. Begitulah keadaan seorang mukmin yang senantiasa membaca al al Karim. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca al al Karim seperti kurma nggak ada baunya. Dia sudah menyentuhnya, namun dia tidak mencium bau apapun darinya. Namun ketika dia memakannya, maka dia masih merasakan manis. Karena dia masih memiliki iman. Iman menyebabkan kenikmatan. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran al kirim seperti raihanah dia mencium bau yang harum, namun ketika dia memakannya pahit. Karena dia tidak punya iman. Dia hanya menampakkan diri sebagai seorang muslim, namun tidak ada keimanan dalam hatinya. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran Al Karim, seperti hamzalah, Tidak ada bau, dan rasanya pahit. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan seorang mukmin yang senantiasa mengisi waktunya dengan Al-Qur'an Karim, membaca dan mengamalkannya. Dari kejauhan seorang telah mencium bau. Sehingga tatkala kita bersahabat dengan ahlul Quran, maka kita mendapatkan keutamaan. Minimal dia mencium bau yang harum, bukan bau yang yang busuk. Bau yang harum berteman dengan seorang yang saleh minimal dia tidak melakukan kemaksiatan. Dan tentu dia akan mendapatkan keutamaan dan keutamaan. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Ahlus sunnah hendaknya mereka menghidupkan Al-Qur'anul Karim dimanapun mereka berada, di rumah-rumah mereka. Pada saat mereka berada di masjid, dan dimanapun mereka berada, sempatkan waktu membaca Al-Quran Karim. Ada sebahagian Wallahul musta'an Kalau mereka berkumpul yang dibicarakan dunia Hampir tidak pernah mereka membicarakan masalah din Padahal mereka dari ahlus sunnah Para ulama us-salaf Apabila mereka bermajlis mereka selalu berusaha untuk mengisi majelis tersebut dengan sesuatu yang menambah keimanan mereka. Ijlis bina nu'min sa'ah. Bermajelislah dengan kami, kita beriman sesaat. Lalu mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang membaca Al-Quran Al Karim, memahami maknanya dan mengamalkannya, akan ditinggikan kedudukannya di dunia dan di akhirah. Di dunia dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh manusia. Dan di akhirat dia mendapatkan syafaat namun sebaliknya ketika seorang melalaikan Al-Quranul Karim, dia tidak membacanya, tidak memahami, tidak berusaha untuk mentadaburinya, apalagi untuk mengamalkannya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kaum kedudukan mereka dengan Al-Qur'an Karim dan merendahkan sebagian mereka juga dengan Al-Qur'an. Mengangkat sebagian kaum yang mereka membaca Al-Qur'an Mereka mempelajari maknanya. Mereka mengamalkan dalam kehidupannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan sebagian kaum. Tadkala mereka tidak memperdulikan Al-Quran Al-Karim. Tidak membacanya, tidak memahaminya. Dan tidak mengamalkan dalam kehidupannya. Maka Ahlul Quran dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaah dari Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hendaknya kalian membaca Al-Quran. Sebab bacaan al quran Karim tersebut akan datang pada hari kiamat. Memberi syafaat kepada mereka yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Yu'ta bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya." taqdumuhu suratul baqarah wa البقرة imran taqdumuhu suratul baqarah wa وآل imran tuhajani an sahibihima kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan didatangkan nanti pada hari kiamat bacaan Al-Quran dan mereka yang senantiasa mengamalkannya di dunia. Ingat, bukan hanya sekedar membaca, namun mereka yang mengamalkannya dalam kehidupan dunia. Mereka akan digiring dengan bacaan suratul Baqarah dan Ali Imran. Dan mereka akan berhujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkan sahib mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha akan dikatakan kepada sahibul Quran pada yaumul qiyamah bacalah dan teruslah naik ke atas tingkatan-tingkatan surga dan engkau sambil membacanya sebagaimana engkau mentartilnya ketika di dunia sesungguhnya akhir kedudukan yang engkau dapatkan di dalam surga pada akhir bacaan yang engkau baca. Subhanallah dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita sebagai seorang muslim terlebih yang mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menghidupkan Al-Qur'anul Karim dalam hati-hati kita. menyempatkan waktu mempelajari Al-Quran Karim dan meninggalkan al-qil wal-qal meninggalkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat yang melalaikan kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala hamilul Quran hamilu rayatil Islam la yanbaghi an yalghu man yalghu wala yasu ma'aman yashu wala yalhu ma'aman yalhu ta'ziman لله عز وجل jal kata Fudail الله تعالى seorang yang membawa Al-Qur'anul Karim mereka membawa bendera Islam maka tidak sepantasnya dia melakukan perbuatan sia-sia bersama dengan Orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Tidak sepantasnya dia lalai bersama dengan orang-orang yang lalai. Sebagai bentuk pengagungannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang yang tidak mengerti sunnah. Tidak mengerti agama. Dia menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang menyebutkan mereka dari Allah. Allah. perbuatan sia-sia, perbuatan yang melalaikan. Namun ahlul Quran, ahlus sunnah tidak sepantasnya demikian. Kapan kita jauh dari Al-Quranul Karim, maka inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit hati dalam diri diri kita membesarkan dunia terjatuh ke dalam fitnah fitnatul mal fitnah harta sehingga dia tidak peduli dari mana harta itu dia peroleh apakah dari yang halal ataukah haram dia tidak peduli yang terpenting bagi dia dia mendapatkan dunianya terfitnah dan penyakit-penyakit hati yang lainnya sehingga yang menjadi orientasinya adalah dunia. Kadang-kadang mengatasnamakan din. Wallahul musta'an. Timbulnya perselisihan. Timbulnya percekcokan antara sebahagian kaum muslimin. Terkhusus sebahagian ahlus sunnah. Disebabkan karena mereka tidak kembali kepada agamanya. tidak menjadikan dinullah sebagai solusi. Setiap hari dia merasa senang dengan perselisihan. Setiap hari dia menuduh saudara-saudaranya menganggap dirinya lah yang yang berada di atas kebenaran. Dia tidak mengoreksi diri. Maka penyakit-penyakit hati ini kapan muncul? Ayuhal ikhwah, ketika seseorang tidak menyibukkan hatinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran Al Karim, dengan hal-hal yang bermanfaat, menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan. Dan selalu mengoreksi diri. Ini mungkin disebabkan karena dosa-dosa saya. Ini mungkin disebabkan karena kita telah melalaikan dinullah. Tidak mempelajari Al-Quran. Tidak mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah. Kesempatan di bulan Ramadan. Yang akan datang ini insyaAllah ta'ala. Manfaatkan waktu kita. Dengan memperbanyak Al-Quranul Karim koreksi diri-diri kita dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita berusaha untuk meninggalkannya. Sebab bulan Ramadan merupakan bulan kesempatan bagi kita untuk meraih maghfirah. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara amanan yang afdal yang disukai untuk diperbanyak di bulan Ramadhan adalah membaca Al-Quran Kirim. Mempelajari maknanya, kandungannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas. radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling dermawan. Namun ketika masuk ke bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi dibandingkan waktu-waktu yang lain. Pada saat Jibril datang menemui beliau Jibril datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadhan dan membacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih cepat dalam berbuat kebaikan dari angin yang berhembus. Dari hadis ini para ulama memetik ada dua faedah yang berkenaan tentang amal saleh di bulan Ramadhan. Yang pertama memperbanyak sedekah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling dermawan. Tapi memasuki bulan Ramadan, beliau lebih dermawan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Berinfak. Memberi makan pada orang yang butuhkan. Termasuk di antara yang memberi makan pada orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diratkan oleh Tirmidhi dari Zaid bin Khalid. Al-Juhani radhiyallahu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man fattara sa'iman, falahu mithlu ajri shaim min ghairi ayyunqisa min ajri shaim syai'an Barang siapa yang memberi makan pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa itu. Tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Yang kedua, faedah yang kedua, yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, memperbanyak bacaan Al-Quran Karim. Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepada Nabi alaihissalam. Setiap kali Jibril bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral ikhwa rahimakumullah saya mengajak diri saya sendiri demikian pula kepada ikhwan untuk semangat membaca Al-Qur'an Karim semangat menghafalnya mempelajari makna dan kandungannya lalu kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita semoga apa yang saya sampaikan pada nasihat Ba'dal Fajar ini memberi manfaat kepada kita semua khususnya untuk diri saya pribadi semoga kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlullah wa khassatu. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.